Para ulama menjelaskan syirik terbagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Perbedaannya syirik besar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam sedangkan syirik kecil tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad syirik besar menghapuskan seluruh amal ibadah namun syirik kecil hanya menghapus amalan yang menyertainya syirik besar mengekalkan di neraka. Artinya orang yang melakukan syirik besar pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Sedangkan syirik kecil tidak sampai mengekalkan di neraka. Syirik besar apabila seorang mati sebelum bertaubat Allah tidak akan mengampuninya. Adapun syirik kecil, maka ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan akan diampuni kalau Allah menghendaki. Sebagian berpendapat juga tidak akan diampuni. Inilah beberapa perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Jemaah sekalian, sebelum kita menyebutkan beberapa contoh syirik kecil, harus kita pahami dulu syirik kecil bukan artinya dosanya kecil. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik kecil. Afwan, setelah syirik besar. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Tapi kenapa disebut kecil? Disebut kecil karena kalau dibandingkan dengan syirik besar, maka dia lebih kecil. Namun bukan bermakna dosanya kecil. Bahkan itu adalah dosa terbesar. Baik. Contoh yang pertama, orang yang mengenakan jimat dan dia yakini jimat itu hanyalah sebab Allah yang melindungi dia dari bahaya. Ini adalah kesyirikan. Atau jimat apa saja? Jimat untuk pelindung, jimat untuk penglaris dagangan, jimat untuk keberuntungan, apa saja. Kalau seseorang meyakininya, itu hanya sebab Allah yang memberikan manfaat atau menghilangkan mudarat atau melindungi dari mara bahaya, itu adalah syirik kecil. Tapi kalau dia yakini jimat itu adalah yang memberi manfaat dengan sendirinya bukan Allah maka itu bukan syirik kecil lagi itu sudah menjadi syirik besar dalil yang menunjukkannya adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang mengenakan jimat maka dia telah mempersekutukan Allah. Hadis ini jelas sekali mengenakan jimat adalah syirik. Kenapa jemaah sekalian? Karena hanya Allah yang bisa melindungi kita hanya Allah yang bisa menetapkan sesuatu sebagai sebab yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Kalau kita meyakini satu benda bisa memberi manfaat kepada kita, padahal Allah tidak menetapkannya, maka itu adalah syirik. Demikian pula, kenapa itu syirik? Karena Tawakal kepada Allah Bergantung hati kepadanya adalah ibadah yang sangat agung Maka siapa yang bergantung hati kepada benda-benda Kepada jimat Dan yang semisalnya Maka itu adalah syirik Dan orang yang bergantung kepada jimat Allah akan berikan hukuman kepadanya Apa hukumannya jemaah sekalian? Allah akan menimpakan padanya kebalikan dari keinginannya. Kebalikan dari keinginannya. Kalau dia pingin kaya misalkan, Allah akan jadikan dia miskin. Kalau dia pingin mendapatkan perlindungan supaya aman, maka Allah jadikan dia tidak aman. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu siapa yang mengenakan jimat maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya dan siapa yang menggunakan wada'ah yaitu jimat orang musyrik dahulu yang terbuat dari batu pantai, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Juga dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya apa? Allah tidak akan menolongnya. Iya. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang bergantung kepada Allah, maka Allah berjanji untuk selalu menolongnya. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Siapa yang bergantung kepada selain Allah, Allah tidak akan menolongnya. Artinya Allah murka kepadanya. Iya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yang termasuk syirik kecil dan bisa pula menjadi syirik besar. Jadi kita sudah berikan contoh yang pertama, tadinya syirik kecil tapi bisa juga menjadi syirik besar. Contoh yang kedua, termasuk syirik kecil namun juga bisa menjadi syirik besar. Yaitu Orang yang meyakini benda-benda tertentu, apakah itu bebatuan, pepohonan, atau kuburan, atau apa saja, bisa memberikan berkah kepadanya. Bisa memberikan berkah kepadanya. Sampai-sampai ada yang melakukan perjalanan keliling Pulau Jawa misalkan untuk mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat atau kuburan-kuburan yang dianggap keramat demi mencari berkahnya. Kalau mereka yakin itu hanya sebab dan Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik kecil. Tapi kalau mereka yakin benda-benda itu bisa memberikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Itu adalah syirik besar. Iya. Dalil yang menunjukkan itu adalah syirik adalah hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Beliau menceritakan tentang sebuah pohon yang diberi nama Zatu Anwar. Pohon untuk menggantungkan senjata yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Kenapa jemaah sekalian mereka menggantungkan senjata di pohon itu? Demi mengharapkan berkahnya. Biar senjatanya jadi bertuah atau makin sakti. Itu tradisi kaum musyrikin dahulu. Tidak ada dalam Islam senjata yang sakti. Ya, tidak ada. Khalid bin Walid pedang Allah. Itu julukan beliau. Subhanallah. Enggak pernah terkalahkan di medan tempur. Tapi dalam satu peperangan beliau pernah pakai pedang sebanyak sembilan. Kenapa jemaah sekalian? Patah. Pedangnya patah-patah semua di tangan beliau. Ganti pedang sampai sembilan. Tidak ada senjata sakti kecuali adanya sihir. Tidak pula ada ilmu kepala dan tenaga dalam. Khalid bin Walid tak pernah terkalahkan di medan tempur, tapi ketika dimandikan jenazahnya, orang yang memandikan itu menghitung lukanya tidak kurang dari 80 luka. Semuanya dari arah depan. Tidak ada dari arah belakang. Ya. Itu pedang Allah. panglima perang yang tak pernah terkalahkan, nggak ada tenaga dalam, nggak punya tenaga dalam, tidak punya ilmu kebal. Beliau terluka, sebagaimana Rasulullah SAW juga terluka. Dan Rasulullah SAW punya baju besi. Beliau juga punya pedang. Iya. Jadi kembali ke pohon tadi, ketika para sahabat ketika itu ada beberapa orang sahabat yang baru masuk Islam. Mereka pun minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon seperti itu. Tetapkan untuk kami pohon untuk mencari berkah. Jamaah sekalian, apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau kaget dan marah Sampai beliau bertakbir, Allahu Akbar. Inna hasunan. Sesungguhnya itu adalah tradisi-tradisinya orang-orang kafir. Kultum walladhi nafsi biyadi kama qalat Banu Israel li Musa. Kata beliau, yang kalian ucapkan barusan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya adalah sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Kemudian beliau menyebutkan surat Al-A'raf ayat 138 tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah kami patung untuk disembah sebagaimana patung-patung sesembahan mereka. Qala maka Nabi Musa alaihissalam berkata, Innakum kaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang sangat bodoh. Jadi jemaah sekalian, perhatikanlah hadis ini. Sahabat yang ketika itu baru masuk Islam minta izin untuk dijadikan sebuah pohon, ditetapkan sebuah pohon oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari berkah. Bukan untuk menyembah pohon itu. Tapi sekedar ngalap berkah. Tapi jemaah sekalian, Nabi sallallahu menyamakan permintaan itu dengan permintaan Bani Israel kepada Musa untuk dijadikan patung sesembahan. Tuhan yang disembah. Jadi jelas itu adalah kesyirikan. Ulama menjelaskan itu bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Syirik kecil kalau dia yakin itu hanya sebab Allah yang memberikan keberkahan dan syirik besar kalau dia yakin benda itu bisa memberikan berkah bukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini contoh syirik kecil yang kedua. Contoh yang berikutnya termasuk syirik kecil adalah ria dan sum'ah. Ria itu artinya orang yang beramal dia niatkan karena Allah. Tetapi ada tercampur dengan sedikit niat untuk dipuji orang. Sedikit, nggak banyak. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yasiru riya. Riya yang ringan. Jadi dia sholat misalkan, dia niat untuk beribadah kepada Allah. Tapi ada di dalam hatinya juga sedikit keinginan agar dia dipuji orang kalau sum'ah artinya dia perdengarkan. Dia perdengarkan ibadahnya dengan maksud untuk dipuji orang. Tapi niat utamanya karena Allah. Niat utamanya karena Allah. Ini yang dimaksud ria syirik kecil. Adapun kalau niat utamanya untuk riak itu bukan syirik kecil lagi. Itu sudah syirik besar. Jadi niat yang mendominasinya adalah riak. Untuk karena Allah sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali. Maka itu bukan lagi syirik besar. Eh, afwan, bukan lagi syirik kecil, tapi syirik besar. Tapi kata para ulama, itu hampir-hampir tidak terjadi pada seorang muslim. Hampir-hampir nggak terjadi kecuali dia munafik. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka melakukan solat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka lakukan dengan malas-malasan, ogah-ogahan. Yuraunan nasa. Mereka ingin sekedar riak kepada manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah di dalam solatnya itu kecuali sedikit. Enggak khusyuk. Kecuali sedikit sekali. Artinya apa? Riaknya yang mendominasi. Dia tidak niat karena Allah kecuali sedikit sekali. Ini bukan lagi riak syirik kecil, ini syirik besar. Riaknya orang-orang munafik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat subuh dan isya. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa? Hah? Gak ada yang lihat? Kan ada lampu. <laughs> Iya. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada lampu, gelap. Iya. Mereka berat karena tidak ada yang lihat. Iya. Namun, kalau niat seseorang yang utama karena Allah, lalu ada sedikit saja, dia juga ingin dipuji orang. Ini termasuk kategori syirik kecil. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Akhwafu ma akhwafu alaikum syirkul asgar." Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arya itulah riya." Kemudian beliau mengingatkan kita jamaah sekalian, bagaimana nasib amalnya tersebut? Apakah dia tidak apakah dia akan mendapatkan pahala? Tidak, malah mendapat dosa. Subhanallah, beramal ingin dapat pahala, justru mendapatkan dosa terbesar. Yaitu dosa terbesar setelah syirik besar. Ya, dan bahkan bisa jadi syirik besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengatakan kepada orang-orang yang riak itu kelak pada hari kiamat, "Idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza." Ketika mereka menghadap Allah dengan harapan akan mendapatkan balasan terhadap amalan mereka, Allah kemudian mengusir mereka. Pergi kalian. Temui orang-orang yang dulu kalian pamerkan ibadah kalian kepada mereka. Lalu minta balasan dari mereka. Subhanallah. Allah nggak akan membalas dengan ganjaran yang baik, malah diberikan azab. Itu bagian dari azab, dipermalukan. Nauzubillah. Ya. Yeah. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masih dajjal?" Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian dibanding kalian tertimpa oleh fitnahnya Al-Masih al masih ad dajjal Iya. Luar biasa fitnah Dajjal itu di akhir zaman. Tapi ternyata ada yang lebih ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu." Beliau bersabda, "Asyirkul khafi." Syirik yang tersembunyi. Seperti apa syirik yang tersembunyi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadri rajulin ilaih." Seseorang yang berdiri untuk sholat lalu dia bagus-baguskan sholatnya karena sepertinya ada yang melihat saya. Subhanallah. Ini syirik yang tersembunyi, tersembunyi di dalam dada. Dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan betapa tersembunyinya syirik ini. Dia bagaikan semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Artinya apa jemaah sekalian? sedikit orang yang akan selamat dari syirik ini karena begitu tersembunyi. Jadi orang yang beribadah pun ternyata belum tentu selamat. Belum tentu selamat. Jangankan yang tidak beribadah, yang beribadah pun belum tentu selamat. Makanya jemaah sekalian, tidak boleh ada seorang pun yang merasa bangga dengan ibadahnya ibadahnya belum tentu diterima. Ya. Dia hanya boleh berharap-harap cemas. Semoga Allah menerima ibadahnya. Oleh karena itu harus berusaha. Di antaranya yang harus dia usahakan adalah terus menjaga kemurnian niatnya. Dan juga bukan hanya itu. Dia harus juga berusaha mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ini dua syarat diterimanya ibadah. Niat yang ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk kesalahan yang perlu kita ingatkan, banyak orang berprinsip yang penting niatnya baik. Ini prinsip baru benar setengah. Dalam Islam tidak cukup niat yang baik, tapi harus juga dengan cara yang benar. Walau niat baik, cara salah tetap salah. Tetap salah. Bahkan walau berhasil. Walau berhasil. Berhasil dalam artian misalkan ada orang berdakwah. Tapi berdakwah dengan metode yang salah. Tapi kenyataannya banyak orang tobat, tetap salah. Ada orang memperjuangkan sesuatu, tapi dengan metode yang salah. Namun kenyataannya berhasil. Tetap salah. Itu prinsip Islam. Bukan hanya niat. Bukan hanya niat. Tetapi harus juga dengan cara yang benar. Yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Karena beliau telah bersabda, Man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Iya. Jadi ini dua prinsip agar ibadah kita diterima. Ikhlaskan niat kita, bersihkan dari ria bersihkan dari keinginan-keinginan yang lain selain mencari keridoan Allah. Yang kedua jangan lupa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian jemaah sekalian, contoh yang berikutnya. Yang termasuk kategori syirik kecil adalah penafsiran firman Allah yang disebutkan dari ulama salaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha." Mereka mengenal nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Tentang makna ayat ini, Imam Mujahid rahimahullah salah seorang imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in murid senior Ibnu Abbas. Kata beliau, maksud ayat ini adalah qaulur rajul, orang yang mengatakan hadza mali waristuhu an abai. Ini adalah hartaku yang aku wariskan dari nenek moyangku. Jadi seakan-akan dia lupa. Pada hakikatnya dia mendapatkan harta itu dari Allah. Maka ini ucapan yang mengandung syirik kecil. Lupa dengan nikmat Allah. Demikian pula berkata Aun bin Abdullah, "Yaqulun laula fulan lam yakun kada kalau bukan karena fulan ini nggak akan terjadi ini tidak akan terjadi juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tentang penafsiran firman Allah surat Al-Baqarah ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal kalian mengetahuinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan contoh syirik kecil. Syirik kecil Walaupun ayat berbicara tentang syirik besar, tapi mencakup juga syirik kecil. Contohnya seseorang yang mengatakan, "Laula kulaibatu hada la atana lusus." Kalau bukan karena anjing ini, rumah kita akan kemasukan perampok. Maka ucapan-ucapan seperti ini termasuk kesyirikan. Kalau bukan karena dokter, saya nggak sembuh. Kalau bukan karena obat ini, saya sudah mati. Jamaah sekalian, ini ucapan-ucapan yang mengandung syirik kecil. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Maka jemaah sekalian, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini? ajaal Aja'altani lillahi niddan? Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Kul masya Allah wahdah. Au bal masya Allah wahdah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan Masya Allah wahdah Sesuai kehendak Allah Yang satu saja Jadi kalimatnya yang pertama itu Seakan-akan ya, Maknanya itu Walaupun dia nggak bermaksud Dia tidak bermaksud Seakan-akan dia mengatakan Sesuatu itu tidak akan terjadi Kecuali setelah Allah berkehendak Dan engkau berkehendak Padahal Allah melakukan sesuai kehendaknya tidak tergantung pada kehendak makhluknya dan buktinya sangat banyak Rasulullah SAW menginginkan pamannya mendapatkan hidayah Allah tidak menghendaki pamannya Abu Thalib Nabi SAW sangat menginginkan ayah pamannya itu mendapatkan hidayah tapi Allah tidak menghendaki dan Allah menegaskan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Ya. Yeah. Tapi kalimat orang ini, sahabat ini, seakan-akan dia menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehendak. Iya. Maka itu termasuk kategori syirik kecil. Kenapa jemaah sekalian syirik kecil? Karena dia nggak bermaksud. Artinya kalau dia bermaksud, itu bukan lagi syirik kecil, itu syirik besar. Maksudnya kalau ada orang yang meyakini sesuatu nggak akan terjadi, walaupun Allah menghendaki, kecuali Nabi juga menghendaki baru terjadi. Itu bukan lagi syirik kecil, itu sudah syirik besar. Iya. Jadi ucapan seperti ini termasuk kategori syirik kecil. Contoh lainnya adalah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ini juga dikatakan para ulama termasuk kategori syirik kecil. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Di sini kata para ulama, bersumpah dengan selain nama Allah itu bukan termasuk syirik besar, namun syirik kecil. Kenapa jemaah sekalian? Termasuk syirik kecil. Sebab orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah tidak bermaksud mengagungkan nama makhluk tersebut dan apa namanya seperti pengagungannya kepada Allah. Maka itu adalah syirik kecil. Bersumpah itu adalah pengagungan. Kalau kita menyebut nama seseorang di dalam sumpah kita itu namanya kita mengagungkan dia. Kenapa itu adalah syirik kecil? Sebab pengagungan sepatutnya hanya kepada Allah. Namun kita mengagungkan nama orang ini tetapi kita tidak mengagungkannya seperti mengagungkan Allah. Maka itu adalah syirik kecil. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau dia mengagungkan orang itu seperti pengagungannya kepada Allah, itu bukan lagi syirik kecil. Itu adalah syirik besar. Jadi semua syirik kecil ini bisa berpotensi menjadi syirik besar. Bahkan jemaah sekalian, dalam sumpah ini ada yang lebih dahsyat lagi. Ternyata dia lebih mengagungkan nama makhluk daripada nama Allah. Ya, pernah terjadi di negeri Yaman. Mereka biasa bersumpah dengan nama-nama wali. Ternyata sebagian mereka mereka berani bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah. Ini dosa besar. Sumpah palsu menggunakan nama Allah. Padahal ucapannya tidak benar. Ya, misalkan dia berkata, dia katakan demi Allah ini barangnya asli. Dan jemaah sekalian bersumpah benar untuk melariskan barang dagangan itu sudah tercelah itu sudah tercelah, bersumpah benar. Kenapa? Karena seakan-akan nama Allah itu begitu apa namanya? rendah. Cuman digunakan untuk melariskan barang dagangan. Iya. Itu kalau sumpahnya benar demi Allah. Ini barangnya asli, bayar saja misalkan. Dan dia jujur, tidak dusta. Itu tercelah. Karena seakan-akan nama Allah itu begitu rendah cuma digunakan untuk melariskan barang dagangan Maka Lebih besar lagi dosanya Kalau ternyata sumpahnya palsu Dia bilang barangnya asli Ternyata imitasi Dia bersumpah dengan nama Allah Tapi jemaah sekalian Ada sebagian orang Itu berani dia lakukan Namun ketika diminta bersumpah dengan menyebut nama wali yang biasa dia dia lakukan demi wali fulan. Dia nggak berani bersumpah palsu. Iya, nggak berani dia. Kenapa jemaah sekalian? Ternyata dalam hatinya entah dia sadar atau tidak, dia lebih mengagumkan wali itu daripada Allah. Ini mungkin banyak terjadi. Ada orang yang tidak sadar dalam hatinya sebenarnya makhluk sudah lebih besar. Wali lebih besar. Pengagungannya kepada wali lebih besar dibanding pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh gambarannya. Bersumpah palsu, bersumpah benar, dia gunakan nama wali. Tapi bersumpah palsu, dia nggak berani. Tapi dengan nama Allah, dia berani bersumpah. Walaupun palsu. Iya. Maka ini jemaah sekalian menunjukkan dia telah mengagungkan makhluk itu seperti pengagungannya kepada Allah bahkan lebih. Kalau sumpah seperti ini bentuknya itu bukan lagi syirik kecil. Sudah termasuk kategori syirik besar. Jadi kita harus waspada semua syirik kecil yang kita sebutkan tadi berpotensi menjadi syirik besar. Semoga Allah kita semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam perbuatan dosa kesyirikan dan kekufuran. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan tanya jawab setelah sholat Isya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin.